Sama Rorea mencite we pencitenana mah. Yang sedih Rohingya. Batur mencit sapi ya mencit orang Islam. Doakan saudara kita di sana. Nyeri hati aslina tah. Mulai ongkos ini tah. Eh tong ditinggali letikna cabakan mah gedean. Nya. Saya dipanggil di Spora. Di mana tat? Ah tong nanya ke anak teteh. aneh para pelakuna Dipanggil yang empat geng motor yang satu bersatu bersaudara itu ya Briges, Monrek, XTC, ngumpul tanya jawabannya sepakat nah tenongkrong di mall tempat hiburan hari gini kiamat sudah dekat zaman mau berakhir jawaban budak menerita rato ya. jadi Allah menitipkan agama bukan semata hanya ke ulama ustadz da maut masa ruak orok maut bayi mati Numejehna wafat, Reman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Olga Saputra di puncak karirnya wafat, Dokter Os wae dokter mau. Iya dokter hilu. Hati-hati ah perasaan nggak enak ah. Dokter Os ngorakene kasep pira terkenal can kawin maot. Ternyata penyakitnya tahu nggak? Mah akut Dah yang benghar mah tuh kudu loba duit, ngirit we Isuk-isuk energen 1500 Tiberang lapar, oke jadi ring penunda rasa lapar. penting proma. Benghar kan awak juga wayang. Tenan naon kan? Gua suka gaya lo. Dokter Os mautna syariatna mah jadi ngurus kesehatan batur Tengurus kesehatan di taeta paur enak orang Islam tengurus ke Islam mana sorangan layab kau minal Islam ilasmuhu tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja Tapi kaya Islam KTP sinetron jadi nubakal minuhan surga engke lain jelema tapi KTP kusabab KTP KTP nama is layab kau minal Quran tidak ada lagi Quran ilah rasmuhu jadi kaligrafi saja, tidak jadi hiasan hati. Walayabqa minal masjid, tidak lagi masjid illa bunyanuhu, kecuali bangunannya saja bersyukur. Masjid ini luar biasa. Penuh, insyaallah subuh ge penuh. Amin. Kecekapu amin datang gak dia. Subuh penuh ku angin, ya. Lain ku amin. Nanti pagi yang mau ikut saya sholat subuh di Gria Caraka Entah Pani sama komunitas NMAC yuk nurek gabung latihan membentuk ararem biologis pakai motor teh GPRS gaspol rem saeutik ngong adan init ke masjid jadi motor nate jadi saksi di akhirat teh siga sapi nu dikurbankan eta teh kendaraan kita ke akhirat Mentak karunya anu sapi hiji tujuan, boncengan peserta nu genep lalaki nu hiji nini nini sini ini bingung numpak diharap sieun ti jongklok di tukang sieun morosot akhirnya digencet ku bapak-bapak sakomplek nulimaan sini ini perembenta tahun isuk mah tong hiji sapi ku tujuan atau tujuh sapi ku hijian gaya teh menang teh hidup itu ibadah ke Allah ya mau domas gede anjing hayang di ngaranan epi epeni Coba pilek domana teh peso dicabut pingsan ya ayo milih doma tong nu pilek ker Allah mah kudu hade berarti mun doma pilek eta can manjing dipencit budak kene buteknya leho. yang terbaik, yang terbaik bikin kalau malan tanalul birratum fiku mimatuhibun Tidak termasuk kebaikan kalau belum memberikan apa yang dicintai. Ibu-ibu, mun mikan ka Allah nu dicintai Ayo kurban teh menyembelih sifat kebidatangan dari yang kita sembeli kurban tiap tahun ayo sifat binatang diurus wae kumaha ustaz sifat binatang tingali hayam diauran huhut batur nyampurkeun jebret batur macok jebret dahar henteu ributnya kan orangnya gitu ibu-ibu lain dia belah ditungan kerana dari Salaki deketan Batur jebret. Ya, salaki di SMS Batur jebret. Oh berarti ibu lo ada daging ayam. Kesipatan kusipat ayam. Kalau memang kita paham agama, tidak termasuk kebaikan sebelum memberikan apa yang kita cintai. Itulah yang terbaik ama. Ibu cinta kasalaki? Sedekahkan. Nah Ustaz jadi kadinya Ini ahlak Kan temana araknya Ahlak remaja ya. arak teh arak remaja Masa kini ya kekinian ya Ke masjid Jadi Islam itu terbangun dengan ahlak Dengan humble Mengajak tidak mengejek Setuju? Merangkul tidak memukul Setuju? Membina tidak menghina, mencela tidak mencela, mencinta, menyayangi tidak menyayangi. kia satu bersatu bersaudara ngena Ini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi itu kalau perang ya, makasih ada dari BFC Bandung Fighting Club di sini Rimbil, ada dari Azikro Bogor, alhamdulillah ngajak datang. Ya, Rasul dulu kalau perang sekali nonjok mati musuh. Berarti gagah Rasul teh. Tapi mereka masjid di Ciduhan mah diludahi. Rasul nggak membalas meludahi. Lain tembaga ciduh catat. Gak penting bingit gitu loh. Ciduhan cerot. Lawan tong lapwet. Loba bagaimana ciduh jeng hujan. Nah, teu nyeri hati kehujanan. hujanan. Tapi kaciduhan Ciduhan mah nyeri hati karena kolbu. Kalau kolbunya sehat, Ciduhan baik, tak apa-lain. Isukna Ciduhan deh lapu kanebo. nebo. Isukna Ciduhan deh nyakumah lah. Pas nunyi yang ngeludahinnya sakit, pertanyaannya adalah siapa yang pertama menengok orang yang ngeludahi Rasul? Jawab dari jumaahan. Rasul. Taeta puncak ahlak mah nanya kanu ngewa, mere kanu ngorek koret sanggup tuh. Rasul di Ciduhan tengah lawan coba munarita Rasul na Ustadz Epi. Baik hiji Ciduhan, cerot. Tengah lawan dan ningali badag. Sabar. Poe kadua di Ciduhan cerot, mawa kanebo. Poe katilu Ciduhan, yang geus lah da apa janggung badag. Pas ngadengen nu Ciduhana gering, nanyakeun urang, kemana nu istiqomah? Nu biasa nyiduhan urang, tedamang cenasat. Saat itu Rasul menengok dengan humble Tapi nong Ustaz Depi bahkan beda karena bukan Rasul. Kunaon bray? Nyeduhan teh teu istiqomah. Beak ciduhna. Butuh ciduh seberat tangki. Telepon Mbah datang, Ya. Rasul bukan begitu dicabak, diusapan, didoakan. Ternyata bukan muslim sampai akhirnya masuk Islam. Tahu kasus Rohingya? Kenapa mereka tertindas? Karena minoritas. Di surat al buruz ayat terakhir tidak disiksa kecuali masalah keimanan. Tapi kenapa? Kurang keras? Saya bingung dengan ibu-ibu. Dikerasin KDRT. Teheras ngambek. Kayak orang jalan lah bu, Ambil heras. Siap. Bingung kok awewe mah. Katanya tidak suka kekerasan. Tapi muntah keras ngambek. Ya. Tapi perempuan itu diciptakan luar biasa. Bapak kalau punya masalah berat, bawa Pak ke perempuan, pasti selesai. Kenapa? Karena perempuan selalu benar eh jika kasih tuku Iya, iya. kembali ke lab ini ada empat mata ya tuh pohon dewi ya ah, si ibu ah aduh ngebahas beras sampai di mana tadi teh oh Rohingya Rohingya ngeri tapi TV memberitakannya hoax itu bukan masalah agama ceksa, mun masalah teroris banyak orok teroris orok dipencit aww diperkosa dibunuh hati-hati ya, perasaan nggak enak maka negara kita menguatkan bineka tunggal ika saya baru mengerti kenapa harus bineka tunggal ika lain bineka tunggal tege bapak baru dak BFC ya karena mereka di sini minor kalem Islamah rek cicing yang sesahage mau nggak ganggu setuju Islam tidak pernah mencari musuh tapi ketemu musuh sorry to say kudu lari betul tidak kadoakan saudara kita yang di Rohingya orang mencit sapi itu mah mencitan dulu orang ngeri Myanmar hati-hati ini bukan berita hoax saya kemarin ngupload terakhir akhirnya apa error Instagram saya padahal follow orang lumayan gara-gara ngupload Eta video Rohingya nu dianggap hoax. Hati-hati, saya ingatkan muslim Indonesia jangan terlena. Hiji mangsa mun eueuh kegiatan jiga kieu dicitukeun jiga di Rohingya da Maka berjamaah. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini. Allah bahagiakan kita nyeri hiji nyeri ka kabe satu bersatu bersaudara ngahiji mau apa hili Pakisah mau jadi dua u di jajah mua aslina nah date dijajah ge hiddang kurang Tomboro jeng Batur jeng dulu sorangan di arah ah. dua aslina jika domarek dicitetabaturana ke dipencit ngadu tan bener bujur bi ya domba ngobrol malam takbiran jeng sapi sapi teh ngambek ka domba mimiti nama gak neng sia teh ternyata saya mah ngerti bahasa sato mun malam takbiran doma teh anu wirid anu nyanyi tanu anu ganeng mah nu nyanyi teh teh mun disundakeun mah kieu nyanyina teh malam ini cek doma malam terakhir bagi kita cek sapi teh ganeng mak, ya nah da, ganeng mbak da doma mun anjing mah ganeng nying stres mang cek doma teh urangi suka naik dipencit ngenahnya euy jadi hayam cenah saya mah tara dikorbankeun eh cek sapi teh lain sapi ependi tapi na cek sapi teh tong sirik ya urang mah geus takdir jatahna keur ibadah sing ikhlas we eh urang mah sirik we ka hayam hayam mah tara dikorbankeun babi ngilu komen nya sapi penek babi ngilu komen matakna jika aing tong asup Islam jadi tara dipencit cenah Kaneng anjing cina. Aing mah ngobrol aja lain Islam. Lalu ternyata hayam nu disirikan ku domba teh lebih ti heula dikurbankeunana keur konsumsi panitia kurban. Cek sapi teh tong sirik paeh mah bisa diukur ku perkiraan. Yang jadi masalah bukan kematiannya, akhlak kita seperti apa sebelum mati. Aya nu maot keur sepa nyingsinan ngusep baik rek ngusep <laughs> Ayah maut maot kagok ka gurame pae lain nyalahkan gurame ajal mah datang didinya, karena Israel setiap detik ngontrol ngecek kuota usia kita seberagi gede ya sih waktu Oga Saputra berobat ke Singapura kita yang yang selamat mung maot tapi kan Israel Jakarta nelfon ke Israel Singapura soal kata ini <laughs> soal gak Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Betul? Kulu Kullu azal musamma, semua ada masa Kulu nya Kullu nafsin dha'iqatul mau? Hati-hati Mang, perasaan gak enak. Jangan merasa cantik, gagah, ganteng, ahli olahraga, sok ngiluan jumlah ribuan borma. <laughs> Sehat, Syarat mati tidak harus tua dan sakit, betul tidak? Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu maka jawaban yang dipanggil dispora jadi gunawan masjid jawaban mau berakhir pak karena kiamat terbagi tiga satu kiamat usto, kiamat pertengahan dengan banyaknya bencana seperti di Rohingya bencana eta ya, dipencit berjamaah ya terus kiamat sugro kematian seseorang eh jelma nincak tikotok maut dati kotok ya boman di al jelema ngorong maut dan ngorongna kulingis. ayah jelema kermoyan maut dan moyan anak kareta atau pakai headset misteri kematian itu misteri sebab tempat waktu coba kalau mautnya di masjid husnul lima, walaupun belum tentu alus mana preman maut di masjid jeng ustad maut di saritem Jawab. Preman maut di masjid. Wow, preman premana. Apa maut nak kunaon? Mau ampli ke setruman. Kan ngamari kayak ayah ya, di Bekasi nu salat mau ampli di duruknya. Hati-hati, Ustad maut di tempat prostitusi mungkin kerdawa. Tong berburuk sangka bangsa kita hancur karena tergesa-gesa menyimpulkan. Eh, jelma ngebut susuel carekan kela kunaon mana yang ngebut daripada enak motor sana. kan menyesal cacak-cacak kahadean kagorengan kahadean ge tergesa-gesa mah jadi asik salat kenapa banyak terjadi kerusuhan karena diakibatkan salat rusuh rusuh salatna banyak kerusuhan aslina tidak rapat sholatnya, banyak perpecahan. setengah gubukan Nabi, maka luruskan dan rapatkan. Tunggu bahasa Arab, bising tengar tiun. Mau masuk Araban lah. Sausubuhakum, bari itu jelas. ada yang teh saur, saur. Nggak saya luruskan dan rapatkan. Mun barudak ayah nama saya mau memimpin barudak sholat, barudak jalanan. Rapatkan dan rebonding. Ngerti luruskan maksudnya gaul kan gaul ya penyebab kehancuran itu orang tidak mengindahkan sholat malam tantahu sholatuhu anil pasha wal mungkar lam yajdad binallah ila bu'da Barang siapa yang sholatnya tetap dilaksanakan tapi tidak mencegah kemungkaran dan fahsya bukan dengan sholatnya itu mendekatkan ke Allah ila bu'da malah menjauhkan Na'udzubillahimin ini yang dimaksud pawailulil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Karena hilang rukun di dalam sholatnya. Rukun apa Ustaz? Rukun tu'maninah. Rukun tenang. Sementara yang dipanggil oleh Allah kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang itu bukan dengan banyak uang. Ala bidikla tatmainul kulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang cantik ganteng bukan penyebab bahagia kamu mencet cantik yang terganteng cantik ganteng tuh relatif nu mutlak nu goreng money is not everything uang bukan segalanya but no money everything is nothing tapi itu bukan duit liar oge sih lamun bahagia ayah di duit mau ayah nu to get away meren kamari Eta dua orang anak perempuan cantik adi lancek berjamaah bunuh diri. Kompak. Mantap orang dia ngese cicing di dia ngenahin komplek mah tong sok gagayaan buka duit lewi beli imah di apartemen. Saya nyatakan nggak usah lah, nggak usah lebay. Nah Ustaz juga nu haram kehente ngan ningali kamari nanaonan. Teu nanaon ngan nanaonan. Geus tong beli imah di apartemen. Nah Ustaz mahal terus awal tukang cuanki munlip paeh capek lempang tuh ujung tetangga hese popoe tapi kan fasilitasnya Ustad eh kolam renang Allah kolam renang ya jelma masyarakat bukti naeta belek kolam renang wajah kolam beton atau bubu. vokalis Linking pak bunuh diri ranking dan rating tertinggi kematian disebabkan bunuh diri hari ini menduduki ranking pertama kunaon ieu jelema teu bahagia teu bahagia mah satu jalan ala bidzikrillah tatmainul qulub hanya ingat ke Allah hati jadi tenang lawan tenang mah tegang kenapa tegang karena jauh dari Allah kalau cacing bahagianya di mana di tan. kalau burung kupu-kupu bahagia mereka ketika terbang. Kalau ikan di air. Kalau manusia di mana? Di agama. Tongsok lebay ibu-ibu. Ker ngurus taman ayah cacing. Karunyanya cacing di tanah wae. Cina outbound ah karena bubur kacang. bubur kacang geleh, cacing pae. Manusia ingin bahagia jauh dari agama, mimpi keles. Banyak yang stres. Aslina maka beruntung kita masih peduli ke agama. Ida jaa nasrullahi wal fath. Kalau merasa kemerdekaan yang Allah beri kemarin hari 72 tahun yang lalu itu belum merdeka, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan belum masuk kemerdekaan. Di mana merdeka nah? Ki ihwae mayat 2000 ngising 3000 ki ngising gocengan apa bukti kita belum merdeka? Mungkin ini cara kelan. Sok ngaku. Habit kita sama. Kunaon sih mungkin ini sekelan? Sian lepas. Merasa tidak aman. Lepaskan. Jika ke umroh, datu di sini ke umroh. Gitu. Dibiarkan bebas. Bebas. Lepas. Sapa poe di tanah air bertahun-tahun di penjara stres nepi ka galing atuh. Cuma yang galing mah tuh kudu ka salon calanaan we. Taker ihroma dilepaskan saya Si wiper teh bebas. Nepi ka saya hayangnya bak hajar aswat Cuma jarangkung badak, mungkin nggak ya aku pegang hajar aswad? Tapi ah Faida idza zamta fatawakkal Allah ah ikhtiar we ah teguhan nyaman ya orang yang nyoba hajar aswad besok gitu tad ya nuletik masuk boga kaluwihan, nu penek masuk pinter na sirana deket ka nu sok terus ustaz gimana carana yang nyoba hajar aswad cicing tungguan kalau itu jarang badagnya badangnya, asupnya langsung bismillahirrahmanirrahim set <laughs> tidak lalagor karena mik jedak jedak jedak karena iya karena iya karena iya sakabeng karena iya ah dikit tuh weh asa korma buruk kan? kalau ada lima menit sat nges nges tah sengit hajar aswat sat anaknya nurutan ustad sok sat nurutan jurusan tadi orang mah lima menit saya tuh tiga menit terus balik deh alhamdulillah sat cina gitunya hajar aswatnya biye cina ah sia ya lain itu ya, salah nyabak mereka artinya naon bebas we di ditu di dia di penjara teh sok kunaon mengeski ngabari gidik san merdeka berarti merasa tidak nyaman tidak aman menghantui mete ngabari gidik balik ngaji ayeuna mah diamakeun biar kitanya tidak mistis mengkacai malam jumaah sok aya ngabari gidik entong musyrik kurut bulu pundukna jadi mau ngabari gidik sok bener sih kunaon mun geus kieu sok ngabidik-gidik eta teh kunaon dina Islam berakhlak kalau masuk WC itu harus baca doa kaki kiri dulu Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal terus apa ngantara diamalkan kenapa harus berdoa seperti itu apa itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan betina dan setan laki-laki jadi nu asupna lalaki nu asupna betina sok ngaharewos juwas bisu karena celi bade sarang eena moal moal sok beda lah kijang awewe mah kunaon lalaki hitutna tarik karena deket kan umik eh benar tak Ah cina ibu-ibu gak ya Ustaz Nuitut tarik berarti deket karena ampli Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan Sempurna seorang beriman itu Kalau ahlaknya baik makan tong riwuh lah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riwuh Ahlak bukan hanya di pakaian, ahlak dari perilaku. KWC nukencahela kencah kakatuhu nu ka masjid nu katuh heula ulah ti Bali ka masjid nu kencah heula geus nganggap masjid WC tah ka WC nu katuh heula paingan bertah di WC teh bari ngapalkeun Quran di Cileupeungna teh Maka hati-hati memilih pemimpin, mau milih presiden, menteri, wali kota, tanya lah do apa tuh doa asup WC. Menuletik teka teka pikirkan kumanu gede, gede, hayal ta. Maka Nabi khawatir, keberyan mata aku cucuk munding tapi ku tulang peda yuk belajar lagi yuk doa bercermin sok mun ngenteng teh teteh saha teteh nu jadi enteng teh saha nu katuhu jadi kenca nu kenca jadi katuhu saya mau nelfonnya banyak yang komen ustad suaranya kayak yang sudah tua sana. pas ningali kieu mah jiga geus koplo. Sok bercermin apa doana? Allahumma hasan tahalki hul, halki hul, apa? Allahumma hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah baguskan penciptaanku, ahlaku sebagaimana engkau baguskan penciptaanku. Diajar nukar itu biar tahu diri. Pas ulin ke kebun binatang, ngerendeng yang kandang mana memang gagah. Urang teh gagah. ente aikasep kasep mah Ustaz Epi mangan payu. Daripada nu aya di dia GGM ganteng-ganteng mubazir kasep tapi tepayu nah, yang sok kasinggung kan sok ngondang termasuk orang giri mekar ta membutuh saya tong riwe nanyakin kata ani ah. eh ah. ya ya nanyakin kata ani ayo tarif ustad epi sabaraha saja memang orang odong-odong saputran 3000 geus tong riwe, tong riwe ada iya maksa wae nanyakeun tarif AA nah maksa ah kan ayeuna ke naik daun cenah bejakeun nyebut aing hileud catat ya catat ya aku nggak pasang tarif oh iya masalah sosmed saya agak keganggu kemarin aja pas ngupload drawingnya, jadi riuh jadi banyak seperti dual akun gitu terus banyak uploadan pengajian iklan yang hilang terus Facebook ada yang ngehacker terus ketika saya klik Play Store itu muncul banget saya loba nak ya bu ada yang sok mengaku manajemen Ustadz Epi lalu menentukan tarif menta DP Ustadz Agim pernah dulu Hanan pernah hati-hati ya tarifan Ustadz Epi makanya saya prinsip orang mentu butuh amplop butuh esina satu nggak bahas esinanya jumlah tuh tong riweuh lah dakwah terek nepi kumaha dihargakeun mah samanan qalilan ditukar dengan harga yang sedikit tapi kan ustad oge okay, bo jelema boga pemajikan nih ngarti iya mun urang tuken tarif iya akhlak urang bisa nang tuken sajam 5 juta jelema rek 15 juta kehalangan ku ketentuan eta Ya, benar tuh. Bebas we eh, jeung saya. Ya. Ustaz tong ngajualan ayat ku harga saeutik saha nu ngajual ayat teh? Mun Anda menuduh saya ngajualan ayat ku harga nu saeutik, bayar sing mahal atuh. Jadi ulah memutar balikan pak dah Lieur nyaho jadi ustaz teh begang ge. Jadi mun ustaz epi lieur nerangkeun anak tong egois. Ustadna liur tihela nyawa teh kitab ustad kita butuh haroti kita butuh teka harti gundul nyaho Ibrahim teh uh, jabar jeberan Ibrahim dibaca ubar hayam Kaipa Ibrahim keyep ubar hayam liur matak tarangna lega bukna murudul kudu maca kitab gundu hese dijenggut tuh jabrik wae teh kajenggut diterangkeun ka don baraeud jebak kitabna jutaan entah pun Ustaz Epin eh, nerangkeun lieur hampurannya urangna lieur ti heula jadi kumaha tuh Ustaz urang diajar lieur berjamaah we ayeuna ame ningali nu lieur teu lieur teu aya tukang korsel ongkek aya moal karena biasa lieur nu lieur mah nu naek korsel rek ongkek wae mayar Ya, di luar kenyataan sudah begitu memusingkan. Yuk orang diajar pusing di jero masjid. Amin ningali nu pusing teh pusing ting udah biasa liar tapi liar bener orang Lain ngali liar diri. Contoh Kunaon sholat subuh dua rakaat, sholat duhur opat rakaat. Teka harti kan? Cek logika mah, aing keur arisan. Ya, semangat eh, salat subuh teh dua pada isuk-isuk seger kene duhur ke opat kudu nama cek logika banyak duhur dua subuh nu seger pret ah ewe dua wae keberangan kok ngajagonya Ayeuna loba aliran anyar salat duha make kunut tong jadi fitnah tanya naon mang salat duha make kunut <laughs> salat subuh keberangan aya deui jelema teh mang kemari salat ayeuna henteu fluktuatif kumaha ya teh salat Daud teh salat Daud cing teh kan saum Daud getan kamari saum ayeuna henteu eueuh oh, koplok salat Daud jadi ngarang sarangna aya deui nu semangat salat subuhna 8 rakaat kata orang Jawa Mas aliran naon deui ieu Sholat subuh 8 rakaat jawabannya teh simpel jengker isuk cen. Orang jengker isuk pe dirapelkeun. <laughs> Lain kitu Pak Ustad, dua we halus koma 8. 10 atuh Mas kagok kaplehkeun cun. Teu bisa. Tah kan lieur eta teh. Nya, ayeuna hitut batal. Hitut seetik batal. Batal geus wudu mah. Hitut gede batal batal itu yang bukurnya. batal lain batal ome. teka artinya tapi ku iman mah beres hirup teh teka arti ya dari kamarana tuh gaya nepi ka masjid kosong nong adan kadon edan aya sholah dijawab ku insya Allah lah loba ngomongnya jika nu bener ya mang ngaji mah ayo kadinya ngirim mekar ah alhamdulillah sad apa eta mah masjid di pondasina masjid eta mah nah cicing wae di jalan alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji cenah alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji ayo atuh teh ieu ngilu kajian mungah sieun ria koplok teh teu ngajina wae ria komo ngajina nya urang mah ah rek ria rek teu ngaji we da proses hirup mah nya moal ah, loba gitu nu ngaji ria loba sia sok mengaji nyaroh handphone kurang sempet GR tak ku jamaah nu kikian handphone sugante ngamera urang keti ngamera manehna sorangan kaciri tinu letahna digegel naon dagang letah online nyeri awak tu caption teh nyeri awak tu update status teh rek kikituan wae teu naon kan Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nabi kak, sholat nyen status, jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan tuh. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti sampai babaturana arate asli namang eta keur sholat. Mana percaya main aing sholat nggak bohong ya foto orang kerupu. nyeri awak tenyin status saya sampai status nyeri awak nage di status kan badanku nggak enak pres lalu bapak anak komen mana yang badan gena mani kumasako tena naon kan sok ya gel oba nunyin status sedang mendengarkan kajian Ustadz Epi Effendi dalam kurung Ustadz EE e. Atau jadi chatting ke ngaji teh ya akhlak di pengajian. Atau Ustaz Epi didinya, nah itu di upload dan Instagram eh sia lucu mana? Keren mana? letik si awak nama. jadi chatting. Tanu itu mah ngaji nate ngaji brut. Ustaz ngomong ya chatting. Ustaz ngomong popotoan. Teu naon, ngana naonan. Care kapanggih era merenya simpen handphone nali-nalikan jilbab babaturan momen anu nunutan cece situ rek ngaji rek sare tingali nu mana itu nu tiung nanya yang soal coba urang rek sare mah di imah we nya teu meunang teteh arah mun teu ngomongkeun batur teh nya Matak saya mah keluar di grup WA naon hambur baterai pung pang pung pang pung pang segala di komen hati-hati ah bising maut keur kikituan ahlak. Lo bagaimana nyekel handphone yang nyekel Al-Qur'an jujur saya kemarin lempangan di BEC KB apa saat naon juga istri ke tuh pulang anting wae oh, nangan handphone lain nangan Quran waya handphonean oh atutan tad ayah ge handphone ayah Quranan hati-hati ah handphone ayah Quranan kabawa KWC kan ayah Quranan jadi teberkah wahyuna palingan hafid di mana-mana tapi masalah tidak selesai nujiat fi barakatil wahyu la yabqa minal Quran ila rasmuhu does not every minute practical life give to the life of your theory manusia yang beragama teori saja religion is all you why agama menjadi candu karena dibaca tapi tejeng artina bener tuh loba mana nu maca jeung nun kana Quran Alhamdulillah faham sadar aya nu maca dibaca tadi jeung artina teu loba mana nu maca jeung nu ngartikeun loba nu maca ai ceramahna mah jiga nu nya Qul huwallahu ahad demi waktu bener teu tarik tepuguh Lo manama ayamaca aya loba Numana Numacaken Loba Numaca aya nu ngaartikelken ayaah tadi di artikel lobang manaken nu paham loba nu ngakenetik nupaham loba mana nupahamken Loba nupaham debat table sampai lobang masjid kosong gara-gara bung Aingman ke masjid ah Darbat wae parbut Attaiyaat nuhiji di utak-utak nuhiji nu hiji ngusap banget nya ilmu ewe jangan ngomong ke eh bid'ah nyaho ngesolat ngusap banget bid'ah bihan keher aing lain ngusap banget karena bid'ah dia ningali curug sia utak-utakan <laughs> tak nafsu lain ilmu ku ilmu mah beres Kunawan mana utak-utakan al-muthbit lubu dalil. Ini akhlak dalam kehidupan. Nentukan suatu teh kudu aya alasan. Kunaon gagaro? Kunaon minum? Kunaon dahar? Kena aya di urusan dunia. Ge aya alasan anak, enak urusan akhirat. kunawan Ya, mana wudu rek salat. Ayah sholat mah menang wudhu tapi ayah jelema sholat itu tulu we sholat saya kajebak ya aliran naon deui maneh salat kadenge itu tulu we sholat ke kan salat nangge ngajawab bae we da teu wudu jadi nu bener teh urang si eta si eta ternyata keur latihan sok tuhnya sakapeung mah bener teh pabelit contoh deui ya nu utek-utekan curugna tanya kunaon utek-utekan tong dibid'ahkeun oh saya dengar dari pengajian bahwa Rasulullah ini ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuharikuha dari Wail bin Hujair kalau atahiyat itu tahrik cek anu ningali aya nu teu ningali aku mendengar Rasulullah dia berisyarat tapi la yuharikuha tidak digerak-gerakan beda pendapatnya berarti nu tadi gerak-gerakan menang nu digerak-gerakan me menang kersaha etang gerak-gerakan curuk berisarat ke nu ayat curukan menawa curukan tong diganti ku curug nu lain curug dua nana eueuh ganti ku sirah sirah nyeri ganti ku nu lain kapangi gerak ngaji mah maka ke masjid heula cuman ahlak ke masjid kudu apa Allahumma ftahli abu abarah mati kaki yang mana dulu Salat dulu dua rakaat jangan dulu duduk sehingga kita salat dua rakaat tanya teh lengit di pemuda Islam teh ya mengariung di masjid di sukene geus namru di masjid teh anas bahagia orang teh kenaon mang di masjid di sukene alhamdulillah orangnya pemuda hijrah ya geus halidrah ti imah ka masjid mohon ah ngiring ngecas cenah koplok tuh tapi alus-alus cek saya teh minimal ngecas ngecasna ah tak saya mah di lobaan masjid teh casan manehna keur ngecas ngong adan mah tematuran ngecas di masjid eh, bukan itu trik dakwah mengajak bukan mengejek Ustaz cenah masjid teh make wifi so di wifi-an masjid saya pinuh alhamdulillah pinuh kuno newakan Pokemon chatting nya minimal ngong adan eh, eh dua jajar menang sok dibikin terbuka masjid memang paling nyeri hati menulis ke masjid dikunci masjidnya sampai saya dituduh maling satu ketika di satu perjalanan abus ke janela tekuat yang adan edannya sakawan Dir mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku edan sekarang aku adan kalau dulu aku haram jadah, sekarang stay on the track, on sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku Oh eh. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Wah, eh, baheula ningali akhwat sok tekuat, kuat, hayangna coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sekarang sorry to say, akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Kenapa? Lain boga duit. Kan ke syariat, temenang sembarangan. Siapapun akhwat yang memikat semenjak aku taubat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari empat, kuberi dia seperangkat alat sholat. Ya iyalah, Nun mati ketemu ba aja iklab, masa aku ketemu dia nggak ijab? Nikahi aku atau tinggalkan? Karena cinta tidak cukup dengan hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan. Cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan, tapi cinta harus menunggalkan. Ya, maka life is a choice. Nikahi aku atau tinggalkan. Rek itu wae hirup teh. Sekarang can ya. Allahu Akbar. Kiamat sudah dekat. Paingan kiihna dicara kelar. Berarti beban. Lepaskan. Perempuan jangan terjebak mitos Kalau suka sama seorang dari ikhwan Nyatakan saja seperti Khadijah Menyatakan cintanya kepada yang disukainya Ya mitos mantap Lola, loading lama Bapering, bawa perasaan garing Tuh kelompok kejora tuh Kelompok jomblo ceria Rek itu wae hirup teh Satu tambah satu dua dalam matematika dalam kenyataan kehidupan supaya bahagia satu tambah satu bukan dua satu aku satu kamu kita kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga benar nggak sok nyatakan untuk menyatukan kenapa donat bolong tengahnya karena hidup nggak ada yang sempurna yang sempurna itu hati aku buat kamu kamu Ada kotak berapa sudut? Ada segitiga berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir berarti kan? Sorry aku nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Ustaz maunya jadi apa? Lingkaran biar nggak ada putusnya sama kalian. Silman koto angka sambungkan silaturahmi jadi sadulur, salembur, sakasur, sagubernur, sajalur, ulah sa dapur, sasumur, sakasur, di akhirat teh sajalur gara-gara tak akur ya maka akhlak itu dibangun maka Rasul mah dakwahna nepi ka urang dakwah mah lain ku hulu lain ku huntu ku suku lain ku sirah lain ku letah tapi ku lengkah terima kasih kehadirannya di sini dapat ilmu akhlak Ustaz ai akhlak naon akhlak mah daripada kholako kholako itu diciptakan Manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi ahlak mah lain budi pekerti. Mun budi pekerti mah insting. Mun diajar budi pekerti ke orang Hindu. Tangkal wae dierokan. Eh aslina sok di Bali nya. Kurang aku Islam tapi teu arif karena teu paham akhlak. Di Jen tulisan where Epi Effendi. Baheula kerja hiliah. Tangka dikihan we pikir sing jauh atuh tadi dia penting na ngaji teh Hanappun tangkate keluarga besar sim kumamunker hajat ngawin ke anakaknya dikihan panganna Palir wedding na ancur Jupa-jupana bahe Passo tahu na buhangsur, sok de Kerkawin kauhujana. Pernah mah aku Islam tapi ahlakna bejat eh cucunguk kenangkup cangkarakeun kikian kumaha mun cucunguk eta eh, rek ngajemput anakna sekolah sok anaknya diharap nungguan harapun sekolahan pas satpam kemana si mamanya di ditangkarak Eta teh diminta jawaban di akhirat nanti aslina. Miskola darratin khairan yarah. Wa may ya'mal rutin darratin sarra yarah. Mantap saya mah semenjak hijrah ngaji ningali cucunguk nangkub tangkarakeun. Eta eh, teh atohun bisa bretek poho meureun nganuhunkeun. Nuhuna. Jadi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Kamari ta nabus damri coba tengah poe sarebi mah kan humble nya jadi mun uh, mobilnya naik ojek oh ojek naik damri gak jadi kadang saya masuk salut ke diri saya sorangan gitu dan saya mah terkenal tuh si bapak wawuhun si mama wawuhun adik-adik wawuhun saking terkenalnya pas naik damri ke son epi kersaan sana, seret-seret nyata naon lah mencoba belusukan gitu tuh abus kan damri cirik budak setengah jam di gak ke Kosambi eueuh nu peduli iya iya kunaon saya teh geser Bu eta murang kali nggak gandengan eh ustad Epi mohon ustad yo yang nenen sana kasihan atuh Bu Ustaz hoyong kali Itu eta murang kali Ustaz itu ayat seratan cina dilarang mengeluarkan anggota badan eh ibu sok salah pengertian eh tamam ulah lengen kanu kaca kamari ge nu buntung kia leungeunna jadi itu ayah bus damri nyabet dikitukan ku nu buntung bari ngomong untung buntung untung buntung buntung nu buntungnya untung tak maksana ya tabu tutupan kacana ai masihan nenen komo ka budak ngeganggu batu sok da ibu mah dikerudung atuh nganggo acukuruh kurung lebetkeun budakna ka jero jilbab tapi ustaz ulah ngiring moal sok gandeng sabeus sok abi meungpeun asupkeun budak jempling tuh ku jalikeun indungna mah meureun budak teh asa kajasaannya Ustaz Epi mah kan nggak begitu hits ya tapi orang hits mana yang tidak kenal dia orok wae wawuhun pas keur nyusu we meureun asa kajasaan da budak teh kaluar tina kerudung teh ah ngalut ah sahur sama susu ABC susu. indung maka anaknya luar biasa nuker letik disumput-sumput kubudak mah ele mata kawas dora kakak indung mah kedua sanggeus dora kakak dikutuk langsung tinggali perjuangan seorang ibu maka ahlak harus dipahami ya hati-hati letah lengkah tangan ulah salah lengkah salah lampah nantinya jadi resah gelisah gundah gulana disebabkan pegat silaturahmi tinu hidayah saya punya budaya kalau ngaji nggak boleh searah ada pernyataan ada pertanyaan biar lebih eksplor sok mana MC yang mau bertanya tiga orang saja sok yang mau nanya akhwat empat lah akhwat dua laki-laki dua saya kembali setelah pesan-pesan berikut Sok yang bertanya ada tiket umroh dua orang plus Eropa. Pulang pergi jalan kaki. Sok yang mau nanya ada dari Ahwat, Ikhwan. Oke, okay boleh berdiri sing tarik kue ah ngagorowo kak dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemuda ya suaranya keren. Dari mana siapa? Gunawan dari oh, Sekian Mandung di atas ya. Ya Kang Gun, apa yang bisa saya banting? Siap. Mau bertanya apa? Oh, ya udah tuh. Ya. Lihat aja di YouTube. Bagaimana perjalanan hijrah Ustaz Epi boleh? E, ingat mati ya. Ketika UJ pulang ngaji nabrak tembok terus wafat, di sana saya terhenyak. Ustadz Wae maut. Saya dulu orangnya stres. Sebelum nikah gaji saya 15 juta. Stres jadinya duit loba apa nggak butuh uh Tapi masalah hati tidak terjawab. Lelah hati aja. Kemajikan mantes imah boga kendaraan punya tapi hati nggak terjawab resah dulu saya DKM diskotik karaoke massage. sekarang dekat ke masjid tidak ya saya sampai bikin lirik tuh kalau saya jawabnya dengan lirik ya biar simpel jadi ada pengalaman pribadi saya tulis lirik tapi saya nggak uh, apa nggak terbitkan album ini karena Andi Rip terancam mun saya muncul ya jadi ada satu pertanyaan ke dalam batin tidakkah telah kau dapatkan sebuah pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu itu pertanyaan buat saya dalam renungan Kurang teh umur ngesakil segala pernah tak henti kau kejar duniawi tuk sekedar penuhi nafsumu sadarlah hidup hanya sesaat pikir-pikir dunia mah dijamin akhirat nu encan ujian dunia mah diberi tanggalna tapi itu diberi jawabanana ujian akhirat mah diberi jawabanana tapi itu diberi tanggalna Sampai pada akhirnya saya bertanya, saya harus hijrah. Sampai kapankah kiranya mata hatimu kan terbuka Hingga akhirnya dirimu kadiri saya teh Dapat temukan hidayah Loba baturan maut ker memotoran ker perang Nah orang diberi hirup ke nih Oh ulah mati konyol Allahumma ini as'aluka hati mah Datang kasih mama Mah happy kunaonnya stres tapi tetenang hati ya Allah cek si mama teh Fir'aun gepi benghar salah Sa'labah ge benghar Yahudi ge pinter tapi tingali paehna Fir'aun apa paehna Fir'aun warak teu nginum cai laut diuyup disangka pop ice mama mau buka anak tiga Fir'aun gebeg terus mamanya palingnya ah melang ka Epi na Epi cikal licik nakal di juru kena pang nyeri na nah mah nyeri loncing mana mah peren kene sampai spray di betot si bapak getih hubungan ngehejenkan mana mah lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan sehingga dinilai sahidah sakit ah, ngobrol jeng si mama kenapa ustad hijrah saya nggak mau menyakiti orang tua saya yang melahirkan saya antara hidup dan mati Mama doakan Evi sing jadi ustad. Gebeg. Nah mama tengah doakan Evi jadi presiden. Begung sih jadi presiden. Nges jadi ustad we usaha tara aya we duit. Bener. Usaha tara aya we endorse. Bener. Yang sampai ti hulu nepi ka suku. KB samerek merek jejak kalau heron kasiro. Saya akan cowok ambasador. Doa si mama we. Bener. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ibu mana yang tidak mau anaknya soleh? Ya, si mama mah nincak kuntung rokoge urang dulu diletakkan tadi tinggali ayat dikotokan. Sian anaknya nyerian, luka bakar. Kebayang tuh, menindung orang ningali orang nincak kuntung neraka. Itu apa sakitnya ibu yang melahirkan kita? Kalau ibu tahu kita pernah berzina, sakit nggak bu? Lebih sakit dari melahirkan. Tadi dinyak A, salah satunya, kenapa saya harus banting setir? berhijrah. My hijrah, my adventure. Hijrah berat, tapi yang lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Penghinaan terus bertubi-tubi. Makanya gamis, jika baru dak azikro, saya dapat pujian bukan, dapat cacian. Kemana budak penaik memakai baju pemajikan? <laughs> Di kopea disebut lebe, di kupluk disebut tukang kabel, sebut tukang pila, anges ah, ah ganeng ah just the way you are, nges jadi diri sendiri weh da hirup mah lain ku eta dicie-cie anjing si eta masjid ayeuna mah edan anjing si eta ada tanyok tong entong kan rasul ge boga ke entepkeun ayeuna wasena nama ketika kita dicie-cie berhijrah jangan takut jangan minder biarkan semua akan cie-cie pada waktunya biji oleh saya dinetipi risalah hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan salah hati nu tadi kuma komena goblok asli nah si Eta jadi ustad gelo anjing jadi kalau mang slowly but sure tenang kan nabi ge aya nu ngewa cuma berangkat dari mana ustad hijrah dari sadar bahwa hidup tidak akan selamanya ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia ingat mati itu sebagai motivasi hijrah bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Kullu ajalli musamma, kullu man alaiha fan, kullu nafsin da'iqatul mau. Next, ada lagi? Sok ibu yang di depan, oke. Okay. Pada naros, pada ditarosan. Eta kadon heureuy Hompilah, hompilah, hompilah. Sok nu mana? Sok dipasihan mik. Nu pasagi wetong nu bulet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timanten Bu? Dari, dari mana? Oh, penduduk asli sini ya. menarik Gimana mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih tapi masih melakukan larangan-larangan. Oh. Tolong penjelasannya. Sip. Udah itu aja men, e, mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih melakukan larangan-larangan di luar. Okay. Nabi bersabda, "Malayutroku kulluhu layutroku kulluhu." Kalau tidak bisa semua sebagian. Jadi nggak mungkin bu langsung sekali hijrah ngejaga sunnah. Ya, wow itu berat proses atau wudhu ya dari tangan dulu, betul tidak? Nanti dengan one by one, step by step, tobakon antobak, Pak iza farogta Tafansov. Kenapa kita bu kalau pipis malam-malam ya kacai dulu diajarkan sebelum tidur kan pipis dulu. Mentak krek sarete pipis hilang. we kaya na. Lakukan yang bisa Anda lakukan dari latihan mengamalkan sunnah nanti akan terbentuk alarm biologis. Seperti kita makan di nupoek. Bot, parum lampu ke dahar kanu panon teu. Kadinya terbentuk ararem biologis keringising ngising di nupoek, omeh jadi kanu banget teu. Heuh, aing mah poek. Sunnah juga sama, Bu. Maka mulai tanamkan sunnah ke anak, ke suami, ya kalau mau tidur dulu, kalau mau tidur wudhu dulu, lain udu dulu, wudhu dulu, Wudhu dulu mas cepot ya. Wudhu dulu nanti terbentuk arah biologis. Nah hari ini tingkatkan mau mau sholat an asyuko ala umar umarti la amartuhum bisyuwaki indak kulis sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap mereka hendak sholat menghadapku untuk bersiwak, gosok gigi, mengenai nama. Ya logik sih, makanya ngomong jeng Allah bau belenok, bau jengkol. Nah, tapi persoalan ibu STMJ sunnah Terus maksiat juga jalan, larangan dilabraknya itu manusia nggak ada yang serius dari dosa bu. Tapi hapus maka tukap piru minas sholat ilas sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya untuk ibadah harian subuh ke duhur nyen dosa hapus ku asar nyen dosa hapus ku maghrib nyen dosa hapus ku isya nyen dosa tulikan di subuh itu minas sholat ilas sholat ada kiparat dosa mingguan, minal Jumat ilal Jumat, lalaki Jumahan. Ada kiparat dosa tahunan, minal Ramadan ilal Ramadan. Ada kiparat, dosa insidentil minal umrah ilal umrah. Idaztuni batil kabair. Jadi ibu normal. Kalau ibu belajar mengamalkan sunnah itu udah poin. Tapi sering melanggar kesalahan. Itu pun poin. Asal sadar itu teh kesalahan karena tidak ada manusia yang steril dari do dosa nges wudu hitut wudu deh tong wudu deh emang nges wudu hitut ah kalau mana mah emang nah? mau wudu wudu deh ah ya, bisa diajak kompromi pisah eh eh eh mana, kadon mau apa baturanan nyata al alhituti bukurihi hitut yang bukurna gitu jadi ibu selalu sur, pelan tapi pasti ibu Hari ini tanamkan belajar wudhu, hari ini belajar kaki. Uh, keren kalau sunnah sudah ada di rumah. oh, Ustaz sunnah teh disusun sangkan nyunah Nyunah nyusun ngeunah. Oke, okay, next satu lagi lah. Oke, okay, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk budaya, makhluk budaya. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya anak Betawi nggak berbudaya katanya manusia tuh makhluk budaya budidaya agama bukan budaya tapi budaya seakan-akan seperti agak budaya kan agama. Ulah agama, ulah agamaan budah budaya. Akhirnya budaya seperti agama. Malah ada banyak lahir agama-agama bunda budaya seperti Sunda Wiwitan agama budaya. Bagaimana kalau manusia disebut e, makhluk budaya dan memang diberi budi dan daya. Naon budi akhlak, daya kreasi Cuman berakhlak, berbudidayana dasarnya agak agama. Contoh. Ayo hormat ka indung, budaya agama. Tapi ayah menyebut budi pekerti. Budi pekerti hormat ka indung mah selama menghormati ibunya merasa ibu itu karena menyusui membiayai karena hormat ka indung ternyata budi pekerti tapi mun budaya eh non ternyata budi pekerti tapi mun agama mah bukan begitu ah rek, rek ngurus rek tengurus rek ngabiayaan rek tengah biayaan rek nyusuan rek nyusuan ah yuma mah perintah Allah makanya ada dulu peribahasa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ya pernah dengar kalimat itu Ayo, namun budaya degung Mari kita budayakan degung, memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Memang manusia itu makhluk berbudaya, tapi budaya yang sesuai syariah. Islam tidak melarang budaya. Punten, kan pandangan Islam yang diminta ya. Islam tidak melarang budaya selama budaya itu searah dengan is. Tapi hati-hati akan menjadi sebuah persoalan baru ketika budaya mengalahkan Islam. Contoh, budayana di Agustusan diurang memahat Balap karung. Oke, okay? aki-aki di benangan make paku bujurna kita ngasupkan paku karena botol. Sampai si aki tuluyan ya kayaknya kikiran. Doraka eta mah. Menang Ustad balap karung, menang. Kan budaya tenanawan asal sesuai mata bonek balap karung timah masing-masing karungna star di pantau masing-masing finishna di masjid prit setengah opat subuh balap karung menuju masjid maut ke balap karung syahid Iya mah Agustusan merdeka merdekana mereti ya Allah tapi cara penyikapinan dengan budaya yang tidak jelas Agustusan tapi masjid kosong sholat oh batur ditinggali teker balap karung cenah maut ke balap karung maut ke di karungan bapak-bapak make daster dibedakan dikuciran tului mengba, maut ker kitu hmm ngambek tah bapak aing maut kerja di bencong ini kan budaya sampai sini ini nggak mau ketinggalan uh aing mah hayang ngiluana balap karung ngiluana tuh ini balap karung ini naon balap karung balap maut tongahina cenah tes heula kakare komentar sok bere cek RW udah umur mah apa bere si ini teh karung eta mah asup nu karung leuwih ti Kang Guru luluncatanana. Kabeh KB salut KB surak nini juara nini hebat hebat hebat juara juara siasaan ngabuskeun beurit kana eta nini ya aslog aslogana teh Islam tidak melarang yang budaya selama budayanya selaras dengan keinginan is Islam. Kalau pertanyaannya apakah manusia itu makhluk budaya? Iya. Tapi hati-hati dengan budaya yang tidak sesuai dengan akidah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kasege panjang, kasege pondok, Pak amplopna di cisitu. Hampura tuh bisa panjang, No aya pondok, da anger amplopna mangan sakitu. Ya, saya belum berhenti nih ya. Ke Cisitu meli kopea sakitu WA. Eh tomat ayah putih tamat euy. Apa Bu? Masih tahan? Masih tahan? Egois kalian tahan aku mana tahan ya karena ada acara subuh akbar nanti di gereja caraka saya harus memberikan hak tubuh jadi mohon maaf atas segala kurangan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sorry to say ceramahnya nggak dipanjang-panjang itu trik Ustaz Epi biar diundang lagi sakit itu nutiasa kapiatur yuk berdoa yuk biar tetap berakhlak ya saya sekali semuanya sekali Allahumma Allahumma Ya Allah, ini, aku, as'aluka, memohon kepadamu, memohon ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat warizkon wasi'an rizki yang luas wasyifaan dan obat mingkul lidain dari segala macam penyakit termasuk penyakit moral doa tentang akhlak Allahumma, ya, Allah, janibni, jauhkan aku, mimungkarotil aku akhlak dari kerusakan akhlak wal ahwa dari hawa nafsu wal adwa dari penyakit-penyakit wal a'mal dari rusaknya amal. Doa ini kenapa ada penyakit-penyakit? Saya kemarin ke Garut, kemudian di Bandung tidak seperti ini. Saya ngobrol dengan Depsos, ternyata Garut sekarang lagi dijangkiti komunitas LGBT dan dominan. Lalu laporan terakhir dari Majalengka, Ustadz Kersate ngebahas LGBT. Nulalaki kalalaki awe kalalaki. Ini masalah apa? Maka harus kembali ke masjid biar Allah rukyah segala penyakit dan energi negatif dalam tubuh ini hati-hati bergaul karena hidup tergantung pergaulan bergaulah dengan orang yang soleh maka tema gapleh besok di Trans Studio Bandung pada maghrib judulnya keren rek hirup teh rek itu wae singkatan anak nah nah singkatan anak isukan we datang tadi itu rek besok ya datang di Trans Studio Bandung pada maghrib lewat Isa dengan tanya jawabnya Aku lu kali ada astagfirullahaladzim. Terima kasih yang jauh mendekat sudah menjadi amal soleh dengan kedatangannya di sini. Semoga menjadi kibarat bagi dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.